Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ibu-ibu, kita akan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk hidup kita. Al-Quran yang sudah lama kita tinggalkan Sehingga ketika seorang ditanya maka dijawab oleh Syekh Said Arsalan Kenapa orang Kristen maju, orang Islam mundur? Kenapa orang Islam mundur, orang Kristen maju? Maka dijawab oleh Syekh Said Arsalan dengan bahasa yang sangat indah dan diplomatis. Orang Kristen maju karena meninggalkan kitabnya. <laughs> Ya. The Christian progress because they living their holy book. Kenapa orang Islam mundur? Karena dia meninggalkan kitabnya. Orang Kristen maju karena meninggalkan kitabnya, orang Islam mundur karena meninggalkan kitabnya. Paham nggak? Jadi apa? Kualitas apa di sini yang menyebabkan orang mundur atau maju? Kualitas kitabnya. Ketika orang Kristen memegang kitabnya dikuasai oleh Roma, maka Kristen dalam keadaan gelap. Setelah Islam masuk ke Eropa, Islam maju, membawa ilmu ke Eropa, memperkenalkan aljabar yang ditafsir diterjemahkan menjadi al aljebra. Islam memperkenalkan matematik yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi dalam bahasa Latin ditransfer menjadi logaritma. Islamlah yang memperkenalkan ziffer Zafron, Ziffer, Zero. Seandainya matematik tanpa tidak ada zero, sungguh sulit manusia memecahkan persoalan hidup. Dulu orang Romawi kalau menulis 1999 saja panjangnya bukan main. L, M, C, X, M. Wah panjang betul. Setelah Islam membawa angka 1, angka 2, tulisan Al-Quran yang ibu lihat sekarang, lihat angka Al-Quran. 1, dua, tiga. Ditransfer menjadi bahasa Latin satu, dua dari tulisan Al-Quran ini. Ya, jadi yang kita baca numerik numbers di komputer, di kalkulator itu angka Al-Qur'an sebetulnya. Kita menjadi aneh kenapa? Karena sudah lama kita tidak kenal Al-Qur'an. Saya pernah bilang minggu yang lalu, sebulan yang lalu, demi Allah kita jujur, demi Allah kita jujur. Siapa yang malam Jumat kemarin membaca kitab Al-Quran? Ternyata dari sekian banyak ini subhanallah hanya 8 atau 10 orang. Only 10% yang still touching Quran. Yang begitu close to the Quran. Bahkan Quran itu the way of our life. Jadi bagaimana mungkin seorang muslim maju karena dia telah meninggalkan kitabnya Al-Qur'an. Lidah sudah keluh untuk membaca, lidah sudah keluh untuk berzikir. Sebab tadi saya ajak ibu berzikir berjamaah agar nanti sendirian zikirlah. Lidah ini jangan sampai keluh lagi. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah saja hanya waktu kawin. Tapi kesininya jarang asyhadu alla ilaha illallah. Waktu kawin pun masih stres belajar as as asaduaan asadua asaduaan jadi ya karena sudah lama lidah ini subhanallah jauh dari Al-Qur'an where are you going to mau ke mana kita aina tadhabun ketika Islam sudah jauh dari Al-Qur'an yes pada saat itu dia akan mencari kitab yang lain Ketika orang Islam sudah senang dengan filsafat-filsafat orang asing, yes, dia sudah lupa Najmul Balagoh, dia sudah tinggalkan kitab-kitab karangan Al-Ghazali, dia sudah tinggalkan Jalaluddin Rumi, dia terpesona oleh Khalil Gibran, dia terpesona oleh uh, eh, Seldon, dia terpesona oleh tulisan-tulisan asing. Subhanallah. Jubahnya Islam, sorbannya putih, hatinya sudah tidak lagi berkiblat kepada Al-Quran. Nauzubillahimin zalim. Kenapa? Sudah lama kita tidak bergaul dengan Al-Quran. Cek sekarang. Betulkah ada tambahan ayat selama satu tahun ini? Berapa ayat yang ibu hafal selama setahun ini? Berapa ayat yang bapak hafalkan selama setahun ini? Bukankah tahun yang lalu bapak dan ibu memperingati Isra dan Mi'raj? Bukankah tahun yang lalu ibu memperingati apalagi? Maulid Nabi? Bukankah kita juga memperingati nuzul Quran? Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Baca, baca. Berapa banyak tambahan bacaan Quran within this year? Apakah sudah tambah? Alhamdulillah, Pak. Kemarin baru ina ina sekarang sudah tambah kulhu. Alhamdulillah Pak, tidak kulhu saja, sekarang sudah kul fala. Alhamdulillah sudah kul binas. Alhamdulillah tamat, sekarang al-alaq. Alhamdulillah tamat al-muzamil. That is the progress of our life. Itulah maju. Jangan dulu urus pengertian, nanti itu masih jauh lagi. Sekarang budaya pegang Quran saja kita ini sudah asing. Justru bertambah jauh dari negeri kita lebih jauh dari negeri kita, di negeri Amerika di mana kita minority. Ya. Minoritas kita ini pegangan kita siapa? Allah. Dari mana kita mencari petunjuk Allah? Al-Qur'anul Karim. Allah. Bukankah kita cinta kepada Allah? Saat itu kita kembali Al-Quran. Saat itu waktu kita membaca Al-Quran, hati kita tumpah Seakan-akan kata Rasulullah kalau kau membaca Al-Quran Seakan-akan engkau sedang mendapatkan nasihat langsung dari Allah Engkau rindu dengan Al-Quran Makanya para kiai di kampung itu Percaya atau enggak percaya ya kalau ingin cari petunjuk Al-Quran biasanya Bismillahirrahmanirrahim Sholat dua rakaat, sholat hajat Kemudian Bismillahirrahmanirrahim Sambil jam dia buka aja sembarangan Plak. Gitu kan? Terus dia baca. Biasa disitulah petunjuknya. Ya. Disitulah petunjuknya. Tapi sudah lama. Kita pergi ke tempat lain, bukan lari ke tempat Allah. Kita lari ke apa? Fortune teller. Di Amerika nggak ada pasti kan sudah modern nih fortune teller. Apa ada? Masih ada. Kadang-kadang tambah modern, tambah tidak modern dalam hal spiritual sebetulnya. Bertambah stres orang, bertambah cari dukun. Ya. Cari kartu terot. Ada nggak di sini terot? Ada. Ya. Ya, <laughs> itulah. Kita lari sekarang pada kemana kalau kita lari? Kepada Al-Quran. Buka Sembarang saja Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah berilah aku petunjuk dibuka Baca biasa ada jawabannya dari Al-Quran Ya Nah so itu Mari kita mulai hati kita siapkan Tidak bicara Kecuali melihat Al-Quran Kemarin kita sudah bahas Al-Fatihah baru sampai Bismillah If you are talking about B Sometimes or all the times the Quran translate with in the name, in the name of Allah. Tapi minggu yang lalu kita sudah perdalam bukan hanya in the name but all the beginning semua permulaan harus diawali dengan nama Allah. Bismillah. Bi ismi Allah. Ismi. Ismun. Ismun itu nama. Nama itu apa? Identity. Hidup ini menjadi bagus, dunia modern modernnya teratur karena punya identitas. Sebab itu seorang muslim mulailah dengan menunjukkan jati dirimu. Who are you? Siapa engkau ini? Oh, aku I am Muslim. Yes, Prophet that you are Muslim. Syahadat is not enough. Profit your character Profit your achievement, profit your performance. This is Islam. Selama ini Islam kita verbal. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu baru di lidah. Tapi sambil la ilaha illallah main gaple. Subhanallah. Innalillahi balak genep. Oi, aduh subhanallah. Ucapannya zikir subhanallah, tetapi pekerjaannya kah? kafir ya wajahnya malaikat hatinya iblis ngakunya Islam perbuatannya ka kafir nauzubillah min sebab itu sebelum apapun getarkan hatimu ismi mulailah dengan karakter mulai dengan sifat sifat siapa yang harus kita memulai harus kita contoh itu sifat siapa Allah ismi Allah Suatu ismi Allah itu ada minimal ada yang kita harus kenal adalah 99. Bi ismi Allah as al, al asmaul husna. Dalam Quran sebetulnya coba lupa 117 sampai 13. Coba Bapak baca surat Al-Hasr 59 ayat 22 sampai 24 yang tadi saya baca maghrib tadi. Iya. Dibaca surat catat tuh. As'al asmaul husna adanya di surat 59 ayat 22 sampai 24. Ayo kita baca sama-sama. Sudah ketemu Ibu? Surat Al-Hasir. 22 sampai 24. Surat ke-59 ya. Surat 59 Al-Hasir Surat ke-59 ayat 22 sampai 24, surat yang terakhir itu. Nah, kan sudah lama tidak baca Quran, nyari surat aja setengah kebek susah. Ya. Hah? Sudah ketemu kan? Iya. Belum, tuh yang belum tunggu. Surat keberapa itu apa namanya? Surat 59 apa? Al-Hasir. Artinya apa? Pengusiran. Mau nggak diusir Allah kita? Enggak, saya itu baca ini surat terakhir agar tidak diusir oleh Allah. Sama-sama dibaca A'udzu billahi minas syaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يسركون Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna Wati wal ar Wa azizul hakim Coba dihitung berapa asmaul husnanya Mulai dari Al-Go'i Asyahadah dua Ar-Rahman Ar-Rahim Terus Al-Malik Al-Qudus Assalam Al-Mu'min Al-Muhaiminul Aziz Jabbar Takabir Musawir Sawir lahu asmaul husna Yusabilah Terakhir apa? Aziz Al Hakim. Jadi berapa tuh? <laughs> Sudah lama kita. Ya. Kalau tidak hafal 99 hafalkan ini. Ya. Al-Ghaibi wa syahada wa rahmanur rahim Malikul Kudus Salamul Mu'min al Azizul Jabarul Mutakabbir Terus Al Khaliqul ul Musawwir lahu asmaul husna Al Azizul Hakim. Ada 15 barangkali ya. 17 barangkali. Itu 17. Hafalkan itu 17 nama yang dalam Al-Qur'an. Itu namanya Ismul Azam. Nama Allah yang paling dominan. Ya, yang paling dominan nanti selainnya nanti kita ceramah umum Ya karena ini kita tafsir tentu kita harus serius ya. Nanti ceramah umum kita boleh bebas. Ismul Azam itu adalah nama-nama Allah yang agung. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu aku tidak tahu yang 99 100 kurang 1 itu. Baca Al-Hasr terakhir. Itulah ismu yang harus engkau ketahui. Jadi kalau Bapak ingin baca doa, doalah dengan asmaul husna. Kalau Bapak ingin dicintai seseorang, ya Rahman. Kalau ingin selamat dan dicintai oleh Allah juga, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Itu guidance saya sudah jelas, tidak usah cari lagi petunjuk yang lain. Ya, kalau ingin dicintai manusia dan dicintai Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, Cuman kita malas. Otak kita lebih pintar daripada Allah kadang-kadang. Ya. Pada Al-Quran sampai sekarang otentitasnya tidak bisa digugat. Beda dengan Bible. Dan nanti waktu pesantren kilat kita akan bahas itu. Perbandingan Bible dengan Quran. Ya. Saya lagi nyusun itunya. Uh, Powerpointnya sekarang itu. Nah, kalau ingin mendapatkan petunjuk masih juga jelas. Ya alimul ghaibi wasyahadah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya alimul ghaibi wasyahadah. Di mana ini? Kalau kita mendapatkan power ingin karir naik, ya Malik, ya Kudus. Ini doa. Doa itu pelancar menumbuhkan optimisme ketika orang masih punya harapan, dia bisa go. Ketika orang sudah tidak punya harapan, no go. Dia akan static. Static condition means death. Jadi, please, menjadi seorang muslim adalah orang yang selalu punya harapan. We have expectation. Yeah. We know exactly where we going to there. We know this is not the end. We know Death is not the end but the beginning of our life. Kita tahu betul bahwa hidup ini pengembaraan, numpang ngombe. Ya. Badai tindak pundi, Mas. Nah, meniko kula badhe piye? Ketemu sama Gusti Allah. Jadi di dunia ini sementara, temporarily the everlasting, the eternal life next. Akhirat. Saya tuh gak ada putus asa. Ya. Wah, saya kalau putus asa sudah gantung diri kali. Ya. Pacaran diputusin, bukan mutusin diputusin dulu dari mudanya diputusin. Waduh, menghina betul mentang-mentang saya pesek. Mentang-mentang saya hitam. Tapi putus asa? no. Tunggu saya akan tunjukkan bahwa aku bukan orang yang pantas dihina. Kerja keras sekolah ke sana kemari, alhamdulillah. Maju. Kan gitu. Jadi kegagalan apapun seorang muslim itu dijadikan apa? Cambuk, Ibu. Kegagalan. Jangan mengat, jangan makanya mulai sekarang please tanamkan pada anak-anak yang keluarga kata-kata asmal husna. Masya Allah. Subhanallah. Sudah nggak ada bahasa-bahasa uh, kasar itu. Bahasa-bahasa kebun binatang nggak ada lagi. Ya. Apalagi bahasa sekini fuck man. Waduh. Itu nama orang Hongkong itu. Ada orang Amerika ke sana terkejut. Begitu salaman, fuck Mila. Hah? Fakmilah. Ah, my name is Fakmilah. Oh, Fakmilah rupanya namanya. Nah, orang muslim itu gak boleh ucapan seperti itu. Ya, ashol. Ah, nggak ada itu. Yang ada ya Masya Allah. Auzubillah Subhanallah. Zikir. Tapi zikir nanti setelah kita tafsir, kita bahas lagi zikir yang belum selesai. Zikir itu motivasi untuk berbuat. Quran juga. You read Quran for what? Oke. Pertanyaan. Ibu baca Quran untuk apa? Bapak baca Quran untuk apa? Petunjuk. Kalian petunjuk itu harus jadi apa? Petunjuk, pedoman, bekal hidup. Tapi itu semua tidak akan jadi petunjuk, tidak akan bekal kalau tidak apa? Kalau tidak jadi motivasi. Itulah yang namanya gairah, girah. Itu yang disebut dengan semangat. Itu dengan spirit. The spirit of Quran reflected through your behavior, through your attitude. Semangat membaca Al-Quran ini kelihatan dari sikapnya. Tidak ada lagi kata dusta di antara kita. Tidak ada lagi mengumpat. Tidak lagi kata-kata kasar. Yang adalah bahasa yang memikat. Kesungguhan. Jadi seorang muslim yang dekat dengan Al-Quran itu duduknya tuh nggak jauh-jauh ke sana tuh. Ya, maunya di depan gitu. Karena apa? Begitu kosong ruang setan masuk biasanya. Maunya rapat. Wah, ini ini bagus nih ahli surga nih, ahli surga. Masya Allah ya. ya. Ini ahli surga semua, cuman ini surga tingkat tujuh, sana tingkat itu. Ibu, ayo ke depan, ke depan, ke depan. Nanti dagangnya nanti. Ah, sok sini. Eh, ke depan, ke depan. Sok Yanti, nanti nanti juga saya mau beli kok, mau beli. Jadi sana bukan masjid, maka bisa dagang, bisa apa sebelah sana. Ya, kita tanamkan sekarang kita nggak boleh jual beli di dalam mas masjid. Maka tadi Pak Edot itu ruang publik. Nah, jadi bapak supaya bisa ngaji masuk ke dalam. Nah, bapak ibu masuk. Nah nanti waktu makan suka dibalik saya lihat waktu makan pada ke masjid aneh itu makam ke publik sana maka ngaji ke masjid sekarang dibalik masjid di ruang publik sana ada di kolong meja tuh satu tuh ayo kesini kesini ya ayo bawa kesini ke depan oke okay. baik jadi jadikan kontum motivasi bismi saya memulai segala sesuatu dengan asma Allah. Sekarang gemarkan. Gemarkan saya ingin tanya. Apa yang paling gemar disebut nama Allah? Pak Muazzam, Bapak suka menggemarkan apa? Subhanallah, the glory of Allah. Maksudnya ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pak Dadang apa yang paling disuka? La ilaha illallah. Asma yang paling atas itu penutup dari 99 tuh la ilaha illallah suatu afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah sudah lama nggak dilatih makanya kalau kita latihan zikir rame-rame itu dalam rangka melatih lidah agar nanti waktu sendirian kita nggak canggung lagi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Mentang-mentang orang Amerika la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu karim, Allahu karim. Wah, R-nya juga udah karim. Allah masih pesek juga karim gitu lah. Karim, karim lah sudah. Ya, jadi sudah lama mahrum kita nggak nggak jelas karena tidak dilah, dilatih. Kita dicengeng. Ah nggak mau, ustadznya nggak lucu. Eh, Kok ngundang ustaz yang lucu? Salah ngundang. Harusnya ngundang sini. Ya, si Tukul tuh diundang ke sini. Kalau ngaji mah kadang-kadang kita serius. Membosankan, nggak apa-apa. Gitu lagi, gitu lagi. nggak apa-apa. Yang gitu-gitu itu yang penting. Jasa jangan gituan. Ya. Memang ngaji itu gitu-gitu. Tapi nggak pernah gituan. Agar kita tidak gituan, ya gitu-gitu. Ya gitu. -gitu. Subhanallah, kita ini itu setan itu. Jadi yuk. Sehingga waktu bismillahirrahmanirrahim tidak ada sepatah kata pun di dalam Injil, di dalam Jabur, di dalam Taurat Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah ini kecuali dalam Al-Qur'an. Al -Quran. Tapi bismillahirrahmanirrahim dicontohkan sebagai kekuatan power. So itu dalam surat An-Nahl ayat 30 innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Makanya di di pesantren itu dijadikan alat Bismillahirrahmanirrahim itu ngundang jin malah. Ini aneh, baca Bismillahirrahmanirrahim 10 ribu. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti keluar jin, jinnya datang. Saya pikir bukan jin. Pusing karena kebanyakan baca bismillah aja bismillahirrahmanirrahim. Udah kunang-kunang, jin, jin. Padahal mah kunang-kunang. Ya, karena sudah satu malam bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Gak makan, gak tidur, kunang-kunang. Alhamdulillah mama tos kapendak sarang jin. Ah, bohong saya bilang. Itu mah kabut kunang-kunang teler saya bilang. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga Al-Quran suka dipakai untuk mistik. Ya, sudah kita lupakan dulu yang mistik-mistik. Walaupun kita percaya pada jin, tapi nanti kita belajar jin mah ya, gampang lah. Di sini mah tidak ada jin, tidak ada setan di Amerika mah. Ya. Karena orang Amerika sudah jadi setan semua <laughs> jadi, jadi nggak akan diganggu lagi. Gitu. Ya, bi ismi Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu apa? Kita biasakan, budayakan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan? Bismillahirrahmanirrahim. Mau mandi? Bismillahirrahmanirrahim. Mau ke pasar? Mau campur dengan suami? Ah, masa iya bohong. ya. Betul nggak? Suami ini tanya. Kalau bercampur isi apa? Lupa. ya. Alangkah indahnya kalau mau campur itu Sholat dulu dua rakaat dahsyat. Boro-boro. Ya, sholat, masya Allah. Yang pasti tidak hu khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Melihatnya ke bawah lagi, aduh. Ada, <laughs> mendingan tidak sholat kan gitu. Subhanallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, semuanya jadi ibadah. Anaknya jadi solihin dan solihat. Matinya pun, walaupun di atas perut, jihad. Berjuang. Pak Dadang naik nih, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba kena serangan jantung. Sahur itu. Sahur. Iya, kan istrinya kesel tendang. <laughs> Tuh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim at any condition, yeah, any time, everywhere. Say in the name of Allah, the gracious, the merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ibu. Ini, ini yang sudah lupa. Kalau orang sering baca Bismillahirrahmanirrahim, dia menjadi orang yang bersih di setiap saat. Bersih makanannya, bersih hinggapnya. Kata Rasulullah, Jadilah orang yang membawa bismillahirrahmanirrahim itu kaya lebah. Seorang muslim itu kaya lebah. Dia hinggap dia pada ranting yang kering pun tidak patah ranting itu. Kalau dia mengambil sesuatu, sari putik kembang. Kalau mengeluarkan sesuatu, apa? Madu, itulah muslim. Keluar dari mulutnya manis, ya. Hinggap dimanapun, pulang jam 2 malam pun isi tidak gelisah. Kenapa? Pasti dia hinggap di putik-putik daun-daun bunga-bunga. Masya Allah. Ya. Bukan daun muda, bunga. Ini eh, salah terus. Bunga-bunga segar, bukan daun-daun muda. Ya. Semisap madunya bayangin aja. Subhanallah ibu. Jadi Gak mungkin seorang muslim itu di night club, Gak mungkin seorang muslim itu di tempat judi Gak mungkin seorang muslim itu di bar Kenapa? Muslim itu seperti lebah Bukan seperti lalat Dubab Dalam Al-Quran dikata dubab Lalat itu apa? Kalau hinggap di tempat apa? Tempat yang kotor Kalau mengeluarkan Penyakit Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan anak kita dalam keadaan pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Mama mau ke sekolah, ya jangan pakai dadah lagi, ya dagdag gitu kan tulisannya dagdag. Kalau bahasa Belanda dagdag, nggak ada lagi. Assalamualaikum, cium tangan, udah berangkat. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi tu Allah. Budayakan ini. It's very simple, that's very hard to do it. Tadi coba sedikit yang keluar dari rumah baca bismillah. Ada, tapi sedikit. Ya, jujur ini hanya Allah yang tahu ya. Baca dari rumah pakai kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu, Allah lupa. Sedikit di antara kita. Mulai kita saya ingin lihat amalkan baca Bismillahirrahmanirrahim Iya. Oke, okay. alhamdulillah sudah, Ar-Rahman sudah. Selanjutnya Ar-Rahim sudah juga. Ar-Rahim itu adalah kasih Allah sebab itu hanya ibu yang memiliki rahim. Rahim ibu. Rahim itu artinya apa? Sayang yang tidak mengenal status, tidak mengenal bangsa. Jadi seorang muslim yang rahman rahim dia tidak membedakan, ayo Kristen, ayo Buddha? Hindu? No. Jangan, jangan. Muslim tersenyum kepada Belanda, kepada Amerika, kepada Nederland, kepada Jerman sama. Tapi begitu akidah, no, lakum dinukum waliyadid. Tapi bergaul dengan siapa saja karena Rahman, Rahim. Jangan Pak, jangan kita punya punya prejudice dulu biasanya. Kristen. Emang semua Kristen pasti jelek ahlaknya? Emang pasti ngaku Islam pasti bagus semua ahlaknya? Yuk. Tapi kalau akidah siapa yang paling bagus akidahnya? Islam. Tapi dalam pergaulan uji apa betul saya ini akidahnya paling benar kok pergaulannya paling jelek. Jangankan dengan sesama orang e, bukan muslim, sesama muslim saja kadang-kadang kita tidak baik mulut kita. Karena kita hobinya olahraga panjat pinang. Gak boleh ada orang naik, begitu naik tarik prosotin, prosotin. Itu ganti sekarang olahraganya jangan panjat pinang terus gitu ya. ya. Jadi sekarang kita masuk Maliki Yawmuddin sudah Ihdinas siratal mustaqim. Kalau asirat pasti al mustaqim. Jadi Islam itu disebut jalan. Islam itu disebut syari'i, syariat, disebut torik, disebut juga sabil. Kalau sabil banyak, makanya ada subulus salam, ada sabilillah, ada sabili togut. Tetapi kalau torik pasti siroto mustaqim. Dan semua nabi doanya aku dikasih petunjuk siroto mustaqim. Bukan nabi bukan Nabi Muhammad saja. Minta jalan yang lurus. Coba lihat surat 36 ayat 16. 36 surat surat ke-36. Ayat 16 kan sering dibaca tuh. Surat Yasin yang paling lecek, yang paling kumel dalam Quran surat apa? Yasin. Ya, kemana-mana bukan Quranan tetapi Yasinan. Saya punya pengalaman ibu di the true story. Pak Ustaz, Pak Toto, Abi Panggilnya Abi ya. Jadi supaya akrab panggil saja Abi ya. Abi itu kalau saya di pesantren panggilannya Abi. Ya, padat panggilnya Abi aja. Abi ya, Abi itu artinya ayahnya anak-anak. Orang tua ya. Punya pengalaman apa tadi mau ngomong apa tadi saya? <laughs> Hah? True story ya, ditelepon suami saya meninggal. Tapi belum meninggal. Kumaha bu? Sekarat. Iya sekarat. Saya bilang kalau ada orang meninggal, mau meninggal, yang paling bagus apa? Talkinkan, talkin, talkinun mayitaka bila ilah ilah. Nasehati orang mayitaka, orang yang akan meninggal itu dengan la ilah illallah. Karena man akhorul kalam Barang siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah Dan hidupnya tidak pernah syirik Dan holal jannah Makanya dilatih La ilaha Saya suka nangis kalau zikir tuh Maka saya nggak pernah lama-lama Suka Kalau bahasa Perancis yang nyuruh cipanon Ya jadi Suka jatuh air mata nah, Jadi saya nggak Kenapa begitu? Karena saya merasa sudah tua, dosa banyak, bekal sedikit, padahal perjalanan panjang banget di akhirat itu. Ibu talkinkan. Apa itu talkin tuh? Membisikkan di telinganya dengan lemah lembut. La ilaha illallah. Atau Allah, Allah, Allah. Sudah itu Udah Ustaz kesini sajalah. Oke, saya ke sana. Rumahnya di Simpruk. Rumahnya gede. Kayak bioskop. Garasinya saja wah, ada 12 kali showroom kali itu. Ininya apa? Mobilnya kaya. Tapi ketika sedang <gasps> mobilnya jadi apa? Enggak nolong. Bahkan isinya sendiri bingung sendiri. Saya begitu datang, Ustaz Tolong bacakan Yasin saja. Loh ibu sudah bingung belum? Sudah, cuman dia tidak membaca. Malah, eh, eh, eh, eh, itu membaca. Karena Allah tidak melihat wajahmu, tidak melihat pakaianmu, ila bikulu bikum. Allah hanya melihat hatimu. Jadi orang itu sudah membaca, hatinya membaca. Cuman lidah sudah kelu kaki sudah beku, dia hanya bisa mungkin rasanya Allah, tapi lidah sudah kelu Bisa saja kita suatu saat begitu. Ya, jangan ketawa. Ya. Sebab kalau hanya ucapan yang jadi hitungan Allah, Allah nggak adil. Bagaimana dengan orang bisu? Masa orang bisu kalau meninggal Mati. Allah gak butuh kode-kode itu. Ya. Allah sudah tahu hatinya. Gak usah pakai kode-kode kayak di televisi. Ini adilnya Allah. Jam berapa ini Isa nih? Hah? Sudah lewat. Jadi biasakan membaca la ilaha illallah. Karena dengan la ilaha illallah Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan dalam surat Yasin tadi apa katanya? Enggak salah bu. 3661 61 coba. 61 ada ada siratal mustaqimnya di situ. Wani buduni hadza siratul mustaqim. Kita membaca Yasin setiap saat padahal di situ ya Allah berilah aku petunjuk surat mustaqim. Begitu juga dalam surat 6161 Siroto mustaqim telah dijawab oleh Allah Siroto mustaqim itu di dalam Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la roiba fihi hudalil mutakin, Maka jadilah Quran ini sirot kalian. Sebelum ke hadis Quran dulu. Quran tafsir Quran baru diperkuat hadis. Jangan loncat ke hadis. Quran dulu. Hadis itu banyak runtutannya, ada yang soke, ada yang doif, ada yang kusal ya, banyak sekali. Tapi Quran pasti sokeh. Dan Quran ditafsir dengan Quran. Nanti penjelasan sirotol mustaqim ini dijelaskan dalam Yasin. Dijelaskan lagi dalam surat An-Naml. Jadi kelihatannya kok oh, bingung jangan bingung. Nanti di makanya itulah bawa Quran. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan tol, sirat itu jalan tol. Freeway itu tol, sirat. Artinya apa? Berasal dari kata saroto, saroto artinya tenggorokan yang gampang menelan. Jadi kalau masuk tol itu mobil itu ditelan lancar. Jadi kalau ingin dapat kelancaran, Allahumma hdina sirata mustaqim, Allahumma hdina sirata mustaqim. Kata Imam Ghazali boleh diulang tiga kali. Ya. Atau perbanyaklah membaca sirotol mustaqim minimal sebanyak ayatnya sendiri. Berapa ayatnya sirotol Al-Fatihah itu? Tujuh. Jadi kalau para ahli hikmah, ahli torikot, sebelum berdoa, sungguh-sungguh doanya dia baca Al-Fatihah. Bil mu'zizati wal haqi Al-Fatihah. billahi nasaitan Amin. Walabdolin amin. billahi nasaitan Tujuh kali baru dia Wah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Al-Fatihah itu adalah umul kitab. Jadi dahsyat. Al-Fatihah dahsyat. Makanya Al-Fatihah itu bisa disebut Ashifa, Bisa disebut juga aruqyah, mantra. Juga Al-Fatihah disebut juga umul Quran. Barang siapa baca Al-Fatihah sama dengan membaca setengah Al-Quran. Hadis lain sepertiga. Ya, jadi gemarkan membaca Alfa. fatihah Ihdina siratal mustaqim. Pasti nggak sesat. Ya. Orang orang naik haji nggak bisa bahasa Arab, ternyata pakai siratal ini masuk. Ya, Ihdina siratal Hilton. Sesat gak mau hotel Hilton di mana? Ihdina siratal Hilton. Oh, siratal Hilton over there. Hada hada Hilton. Al fundukul Hilton, funduk hotel bingung bahasa Arab gak apa ingat Al-Fatihah eh selamat ya bisa kayak gitu gitu jobnya begitu jadi sirotol mustaqim sirot itu mana yang akan mustaqim Quran jangan lagi yang lain Qur Quran pekerjaan bacaan pertama dan utama Al-Quran the first I read Quran the second I read Quran The third, Quran. The fourth, Quran. Yes, Quran forever. Baru newspaper, baru lihat surat tagihan, kredit suspended, biasa itu, ya. Tapi the first Quran. Saya itu saya ingin tanya, sudah kumelkah Quran di rumahmu masing-masing? Belum. Dulu waktu nikah aku terima ya Desi Ratnasari bin Toto Tasmara Waduh, bin Tasmara dengan mas kawin Al-Quran dan seperangkat sholat Subhanallah Seharusnya budayanya tuh Saya, saya menikahkan atau jadi penceramah di anak konglomerat Saya bilang kalau boleh mas kawinnya dengan Quran dan seperangkat sholat. Bapak kan orang kaya, cinta pada seseorang, uang dong, berlian, rumah. Ya, harusnya satu rumah, satu kondo, plus seperangkat alat sholat. Begitu. Itu baru lelaki yang maco. Ya, mata copet, maco. Bukan seperangkat Quran, seperangkat sholat, tapi uang tidak dikasih. Enggak cinta itu. Ya, jadi harusnya biasakan. Nanti ada yang belum nikah kan, pada kan belum nikah nih. Nanti kalau mau nikah, uang baru plus. Ya. ya Rasul, aku nggak punya uang. Kamu punya baju besi? Ada, kasih baju besi. Ya Rasulullah kalau punya baju besi, kamu bisa sahadat, sahadat. Setelah gak punya apa-apa baru yang terakhir itu sah, sahadat. Gak punya apa-apa baru Quran dan seperangkat so, sholat. Gitu loh, sekarang kebalikannya sudah kaya ngasih tetap saja. Quran pun masih ditawar lagi. Ya, beliin Quran yang harganya segi Ya Allah, udah konglomerat Quran itu ditanya. Jadi Bohong, nggak cinta itu ibu. Jadi balik lagi minta mas kawin lagi, diulangi. Sah, sah gitu. Cuman dia ya, alangkah bagusnya. Ya. Jadi Quran harus jadikan itu kita belum bisa latihlah baca alfa al-fatihah. Baik, sekitar al-fatihah ada yang bertanya karena sebentar lagi masuk Isa, Ya, isya. Sekitar al-fatihah. Ibu, ada yang bertanya? Pertanyaan Al-Fatihah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bertanya masalah yang orang tadi meninggal yang mengatakan Kalau orang tersebut ternyata bilang la ilaha illallah di pengajaran siapa la, bagaimana? Sementara la artinya tidak. Iya. Ketahuilah Allah tidak melihat apa yang diucapkan seseorang, tapi yang diucapkan oleh hati. Ketika hati berniat, intention you have, eh, intention, intention itu adalah kecenderungan. Intention adalah niat, niatnya adalah ingin mengucapkan la ilaha illallah. Itu sudah syah la ilaha illallahnya dicatat. lah baru eh, Baru A, baru L saja dia sebetulnya sudah mewakili la ilaha illallah. Niat naik haji ah tahun ini mati dicatat pahala hajinya. Jadi niat baik dicatat satu. Niat buruk tidak dicatat sama Allah. Niat baik dicatat satu, kalau dikerjakan ditambah lagi jadi dua. Niat buruk tidak dicatat, begitu dikerjakan dinilai satu. Gitulah Rahman Rahimnya Allah. Paham sekarang? Jadi tidak menyebabkan salah. Lah, itu yang kita dengar. Yang dicatat Allah adalah ilaha illallah. Jadi tetap saja la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Baik. Ternyata si ibu tadi setelah mengucapkan baru tahu, oh itu mengucap mengucap saya bilang. Ya sudahlah Pak, saya ingin dibacakan Yasin saja. Aduh saya nggak hafal Yasin Ibu, tolong bawakan Quran. Aduh mohon maaf Pak, bukan baca Quran, baca Yasin. Nah, saya terkejut tuh. Ibu, apa? Ya maksud saya seperti biasa baca Yasin, bukan baca Quran. Saya bilang tolong ambilkan Quran. Karena di dalam Quran itu ada Yasin. Rupanya ibu yang kaya raya ini sudah lama tidak tahu Al-Qur'an, Antaunya Yasin. Oh, saya kira yang kecil itu, Pak. Bukan Quran cari, cari ke sana kemari di rumah tidak ada Quran. Sedih nggak? Ya udah Pak, tunggu aja supir saya nanti lagi beli Yasin, subhanallah. Jadi orang lebih kenal Yasin ketimbang Quran. Makanya kita biasakan tafsir ini. Tafsir ini ya. Karena Al-Fatihah itu di samping doa, di samping tauhid, juga adalah do doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bila aku petunjuk. Petunjuk siapa? Asiratal ladina an'amta. An'amta itu berasal dari kata nikmah. Yaitu jalan keberkahan di mana yang telah diberikan nikmat orang-orang seperti aku. Banyak gak seperti sebelum kita yang dikasih nikmat? Oh banyak. Seperti itulah ya Allah. Limpahkan ke kebahagiaan kenikmatannya. Seperti orang-orang mukmin, kekasihmu yang zaman dahulu, bukan yang magdum. Magdum itu biasa kata godom artinya apa? Dimurkai, diseneni, bukan di Selasa, Senen. Ya, Senen itu dimarahin, magdum bi alaihim Selanjutnya, makanya magdub dan zolim itu harus jadi wawunya satu kali. Gairul magdubi alaihim zolim Karena magdub dan zolim itu satu nafas itu. Magdub dimarahin, zolim itu biasanya kata zulmun. Zulmun itu gelap. Orang yang kegelapan itu kebentur-bentur. Kesasar sesat. biasanya kata zulmun. Zulmun itu gelap. Ya. Bercinta dalam gelap. Ya tetap saja nyasar. Ya, mana nih, mana ini? Taunya dapat satpam, bukan pacar. Ya, karena gelap. Begitu juga kalau di Amerika gelap. Ya, kegelapan. Oh, I don't afraid. Kenapa? Masih ada Alvarado. Wah, ya nipu juga itu gelap juga, ya kan? Gelap itu gak enak. Mendingan terang-terang, terangan. Walau dolin. Setiap saat. Nah, sekarang adabnya, sikapnya. Ketika sedang baca Bismillahirrohmanirrohim, word by word, Bismillahirrahmanirrahim. الله Segala puji untukmu ya Allah Percikan Pujianmu itu untukku juga Ar-Rahmanirrahim Ya Allah cintailah aku Maliki Yaumidin Ya Allah jauhkan aku nanti dari siksa neraka dinas. Ya Allah beri aku jalan yang lurus Yang susah hidup ini Mudahkan gitu. Itu semua doa. So itu adab kita waktu bismillahirrahmanirrahim harus dengan hati. Word by word. Nanti kita teruskan dalam ceramah umum bab zikir ya kalau tidak salah. Kita kemarin kita teruskan sama latihan zikirnya. Baik, tafsir Al-Fatihah selesai dulu. Kita minggu depan tanggal 28 kita masuk ke surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Apa itu alif lam mim? Ya. Al mutakin itu siapa dan seterusnya. Jangan lupa membawa Al-Qur, Al-Qur'an. Orang Kristen hancur karena meninggalkan kitabnya, orang Islam hancur karena meninggalkan kitabnya. Sebab itu tambah hancur lagi kalau pengajian di Konjen Le ini setiap ngaji nggak bawa Quran. Ya, ya. Baik. Jadi minggu yang akan datang harus bawa kur Quran. Baik, satu lagi. Zah, di jam sembilan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Pak Toto yang terhormat, ada satu pertanyaan. Tapi ini bukan tidak asing lagi pertanyaan ini tentang uh, halal Dua minggu yang lalu teman saya membawa daging, uh, daging uh, sudah matang dan banyak. Dan ada yang menanyakan apakah daging ini halal atau tidak. Dan teman saya bilang ini tidak halal, tapi sudah saya baca-bacain. Oh ini tidak tapi halal. makanan iya, tapi makanan ini tidak dikeluarkan sampai akhir uh, pengajian dan saya punya inisiatif daripada makan ini dibuang saya kasih kepada security guard yang muslim pertanyaannya bolehkah kita makan daging ini karena sudah disiapkan oleh orang yang membawanya ya terima kasih baik Bapak dan Ibu sekalian pertanyaan ini pertanyaan klasik ya pertanyaan biasa jadi syarinya jelas Sar itu hukumnya dulu. Jadi kita bahas muter dulu ya. Hukumnya satu babi surat Al-Maidah ayat 3 ya. Babi tidak boleh dimakan yang disembelih tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu ditafsirkannya dua. Bismillahirrahmanirrahim atau dipersembahkan untuk sesajen. Jadi walaupun Bismillahirrahmanirrahim kalau untuk sesajen nggak boleh juga. Sebaliknya ada para ulama sekarang tidak Bismillah pun apabila bukan untuk sesajen maka masih halal karena makanan dari ahli kitab halal. Nah, banyak orang tidak tahu ahli kitab itu siapa? Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Dibantah lagi. Sekarang ahli kitab kan sudah tidak ada. Bertambah bertanya, bertambah susah. Ya kan gitu. Kayak orang Yahudi. Padahal kalau Nabi Musa bilang carikan sapi, langsung aja cari sapi. Sapi apa aja diterima. Ini mah sapinya yang warnanya gimana Musa? Oh yang kuning kemas-emasan. Berapa tahun? Oh yang dua tahun. Sudah dikerjain belum? Oh belum. Dia tidak boleh dibajak. Cari sapi seperti itu setengah mati. Ya. Makanya lebih baik jangan terlalu banyak bertanya-tanya. Kalau kata Quran begitu, yes selesai. Ya. Yang kedua, di negeri kita ini kebetulan negara kita Amerika ini penduduknya lebih banyak orang kafir. Ya, kita terdesak. Kita penduduk asli dulunya di Amerika ini dulu. Ya. Kenapa enggak GR aja gitu ya? Karena muka kita kayak Indian, jadi boleh saja ngomong gitu. gitu. <laughs> Nah kebetulan banyak orang kafir di negeri kita ini, Amerika. Kenapa negeri kita? Dimanapun bumi dipijak, di sanalah rumah Allah, di sanalah bumi ah, Allah. Jadi di sini itu pelihara. Negeri ini negeri Allah. Jangan sampai negeri ini hancur karena perbuatan manu, manusia. Begitu sikap kita dimanapun kita berada, kita kita bahas nanti. Nah, karena dalam keadaan darurat, maka kelompok Imam Syafi'i Hambali cukup dengan niat karena makanan ini tidak diniatkan untuk sesajen, makanan ini tidak diniatkan untuk berbuat kufur daripada saya apa kelaparan haus bismillahirrahmanirrahim halalan toyibah ingat Islam itu halalan Toibah halal secara hukum tapi toib untuk badan kita. Jangan sampai kolesterol, jangan sampai itu diet juga lah gitu kan. Nah, yang ketiga menyumbang kepada orang lain padahal itu mm, apa dagingnya daging haram barangnya tidak halal dikasihkan orang muslim nggak ada masalah ya dikasihkan pada orang miskin nggak ada masalah selama itu dan muslim karena kita tahu itu tidak ha halal kasihkan saja. Insya Allah berpaha, berpahala. Gitu. Ya, jadi sekarang sudah ada halal meat bu, jadi nggak ada alasan lagi susah beli aja halal meat. Ya, beli sejuri kanan banyak. Nanti ibu pergi ke mana Ontario sana, Kanada, pergi lagi ke ujung kutub sana, nggak ada sapi, nggak ada apa. Ya sudahlah, makan ikan saja. Daripada subhat tinggal tinggalkan. Yang penting konsekuen. Ada orang, ada temen ini nyumbang ke masjid. Udah direndam, udah bismillahirrahmanirrahim. Ini beli di mana nih? Dia di toko, cuman bismillah ini halal. Oh nggak bisa, harus halal nih, dibuang. Nah, padahal jangan dibuang ya, kasihin sama satpam tuh satpamnya kan bule hitam hitaman tuh di sana ya. Kasih, karena non muslim itu bagi dia barangkali berharga seumur hidup gue makan. Ya, jadi kalau bisa diakalin akalinlah. Kalau ibu ragu tinggal tinggalkan. Kalau yakin bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau ada berjuang dulu cari halal meat biar makannya enak. Yeah, gitu ya. Kalau tidak cari alternatif. Daging yang dibuat dari sayur ada sekarang. Dari nabati tetapi rasanya seperti ini. Jadi banyak jalan sebetulnya, ya. Baik. Jadi Ibu silakan untuk lakukan itu jangan menghambat untuk itu. Jadi kalau berbuat baik jangan melihat apa non muslim atau tidak. Ya Islam itu gak boleh gitu rahmatan lil alamin. Jangan sampai ada orang ketabrak di interview dulu. Udah gini-gini dia sebentar-sebentar Pak. Bapak agamanya apa? Hah? Hah? Ah, agama Islam. Oh, Kristen enggak. Wah, itu bukan Islam. Islam mau Kristen mau Buddha mau tidak beragama dia sengsara rahmatan lil alamin itu jangan pakai interview dulu keburu mati orangnya ya jadi menolong orang juga begitu baik kita azan atau komat dulu eh, ibu-ibu uh, kita sholat berjamaah kemudian kita teruskan bab girin bila itu taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم Astaghfirullahaladzim Ya Arhamar Rahimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian kita teruskan bab kedua tentang zikir. Zikir sekali lagi bukan hanya menyebut nama Allah. Kebanyakan kita selama ini beragama beragama verbal, hafalan, sebutan. Harusnya agama, habluminallah, Quran, keyakinan itu jadi motivasi yang sangat kuat untuk berbuat, bertindak, bersikap. Kita terlalu cerdas hafalan kita, tapi bodoh dalam amalannya. Kalau soal Quran dan hadis jago-jago, tapi dagang masih nipu. Ya kan gitu. Ceramah pinter-pinter, begitu dikasih kesempatan korupsi juga. Kenapa begitu? Karena kita menghafal bukan mempraktekan. Sebab itu uswatun hasanah lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam surat Al-Ahzab itu ayat 21. Rasulullah itu mempercontohkan dulu adalah keteladanan, leadership by example. Kita banyak leader, tapi kita miskin contoh. Kita banyak pemimpin, tapi miskin keteladanan. Orang pintar banyak, tapi orang ikhlas sedikit. Ikhlas itu berasal dari kata halasa, halas artinya bersih. Kalau air ini unsur kimianya H2O. Nah, itu artinya ikhlasnya H2O. Begitu kecampuran CO2 berubah dia. Dia tidak lagi ikhlas tapi syirik namanya. Ikhlas as it is. Maaf Pak, dari sananya begitu kok. Aduh mohon maaf Pak, jangan nyogok, jangan nyogok. Kenapa? bikin KTP ini nggak bayar. Oh enggak Pak, tanda terima kasih jangan. Wah, itu Islam begitu. Kita kebanyakan tidak, aduh jangan, aduh. Begini, jangan Pak, tapi gini. Itu dia, wajah malaikat hati iblis. Ya, jadi seorang muslim itu apa yang diucap kelihatan dalam tindakannya. Itulah zikir. Zikir itu ditasdik di kolbi, ikrar bilisani, kemudian action by the whole body, bil jawari. So kalau hanya nyebut, saya katakan nanti banyak maling soleh. Sambil bawa linggis, dia nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ule-ule eta maling Manis soleh sambil maling zikir Subhanallah Gak ada maling soleh Ya itu nanya gofil, nanya zikir gofil. Wala takunu minal gofilin. Banyak umat Islam itu gofil. Pingsan. Atau gofil itu ngelindur. Ngomel. Ucapannya Islam, tapi dia tidak sadar apa yang diucapkannya. Asal itu pentingnya pengajian. Sebab itu Rama Chandran seorang doktor di UK ini, UC eh, ini, UC, dia seorang ahli bedah syaraf menemukan telah di bedahnya, terus ditembak dengan laser. Itu ada semua agama pasti ditembak di sini pakai laser berteriak menyebut nama Tuhannya. Ada orang ateis atau agnostik, orang itu nggak beragama, ditembak nyebut Tuhan juga orang Kristen begitu dibedah ditembak pakai laser Yesus ya begitu orang Buddha Buddha begitu Hindu Hindu yang lucu nih si ateis yang mengaku tidak Tuhan begitu ditembak God dia masih nyebut God itu penemuan ilmiah Ramachandran dari UCLA e. Jadi ternyata sejak lahir manusia itu dikasih the power to know your God. Even you say I don't believe in God, no? Kamu tuh sudah begitu sebelum jadi ruh sudah ditiupkan dalam surat Al-Araf 172 alastu birobikum bala sahidna kata Allah. Jauh kita nggak kenal tuh. Dulu sudah ditiupkan ruh, ruh itu aku bertuhan. Jadi kita punya potensi bertuhan. Hanya Tuhannya apa itu jadi masalah. Tapi buat kita punya potensi bertuhan, yes. Maka itu yang disebut dengan kita punya potensi spiritual. Makanya kita memiliki kecerdasan spiritual atau SQ atau spiritual quotient. Ingat sekali lagi, dalam tubuh manusia itu ada IQ, ada E, IQ, ada AQ, adversary quotients, kekuatan tubuh, survival, cerdas fisik, physical kalau Gardner bilang physical quotient. Ya. IQ adanya di kepala. Intellectual, logic, matematik, accounting itu kepala urusannya. EQ adanya di dada. IQ adanya di perut. Maka disebut di sini fikir the ability the capacity to think something di sini disebut zikir di dada. Di sinilah disebut ha hawa. Di sini kepala, di sini dada. Di sini perut ke bawah. Nah, itu hawa tuh. Perut ke bawah. Fikir, zikir, hawa. Hati-hati dengan ha, hawa. Karena dia selalu ngajaknya ke bawah. Dari atas pasti ke bawah. Kebanyakan keluar lagi gitu. Hawa itu begitu kerjanya adalah fisik yang dikejar. Ini semua penting. Hawa penting nggak? Penting. Soal kalau ibu gak punya hawa, Gak punya ambisi namanya. Manusia gak punya ambisi, dead, wooden dead, mati dia. Manusia harus punya ambisi yang gak boleh ambisius. Tapi ambisius, the power, the drive, itu penting. Disinilah emosi yang berjalan. Makanya marah itu setan. Hati-hati marah. Sebab kalau marah tidak terkontrol, dia menjadi emosional. Ya, jadi marah itu saya tuh sebaik-baik marah ketika kau sedang marah duduk. Ketika kau marah lagi berdiri duduklah. Ketika sedang duduk marah berbaring. Berbaring masih marah juga. Dari kubur <laughs> Sebaik-baiknya orang dalam keadaan marah ambillah wudu. Wudu. Sebentar pak Mama, ibu. Mama, wah, nama, wudhu dulu gitu. Saya kalau ibu nggak wudhu, gitu. Nah, itu emosional ibu, marah sudah tidak terkontrol. Ya, makanya ibu-ibu yang suka pemarah memakai kitek. Coba. Ah, bagus berarti tidak pemarah. Kalau suka kiteknya merah, orangnya merah. Kalau ungu munafik. Nah. Kalau hijau suka daun muda. Udah lihat saya kalau ibu pakai kutek itu simbol. Saya belajar dari internet. Rupanya ini semua ada kode di Amerika tuh. Kalau begini merah, saya sedang marah. Ketemu anak muda. Dilihat tangannya hijau. Hey, maaf, how you doing? Itu jadi udahlah, mana nih? Merah. Hijau ada yang hijau enggak? Iya. Terus kukunya panjang. Panjang. Apa itu panjang? Kalau marah bisanya nyakal <laughs> gitu. Jadi sudahlah, ibu-ibu pengajian LMA bersih-bersih ya. Ah, bersih, bagus. Karena yang cantik itu wajah atau hati? Hati. Di Amerika wajahnya sama semua. Sama Enggak, karena sama jadi nggak cantik. Lihat ini apa bule, hidungnya mancung, perut gendut. Ini ah ada nggak ada. Sudah biasa yang cantik mah Indonesia, betul. Ya, apalagi yang pakai jilbab. Eh, daging yang keleleran di pinggir jalan sama dalam kornet itu lebih bersih mana? Kornet. kornet. Daging di pinggir jalan digembrong lalur di kornet dikunci. Perempuan yang di pinggir jalan digembrong laler sama wanita yang di rumah bersih mana? Di rumah. Jadi yang wanita yang terbuka ya kekan gitu sama wanita yang tertutup cantik mana? Maka ditutup indah bertambah ditutup bertambah pena penasaran subhanallah ya. Lelaki yang salah itu yang dicari apa pakai jilbab. Pak Muazzam saya tahu tuh, dulu ngejar-ngejar Ibu Muazzam karena pakai pakai jilbab. Masya Allah, gemes ih ini nyabut jilbabnya. Setelah dengan mahar satu kondo dan seperangkat Quran baru dia buka. Ya, itu. Ya. Jadi IQ boleh, Marah boleh, tetapi marah yang controllable. Marah pada anak boleh, tetapi jangan keterlaluan. Saya itu dikontrol. Di sini tempat logika penting, di sini tempat emo emosi. Di sini art, di sini cinta, di dada itu cinta. Di sini accounting. Nah, di sini ambi ambisi hebat Quran itu. Araita mani hatakhoda ilahahu hawahu. Awas jangan sampai kau dikuasai oleh hawa. Berlindunglah kepada Allah, jaga dadamu yuwaswi sufi sudurina. Afala ta'kilun, afala tafakarun. Asahlah pikiranmu. Ya, subhanallah. Kenapa harus ke, ke Amerika belajar SQ? Di Quran banyak itu. Nah, IQ boleh, tapi kalau tidak dikontrol dengan yang satu ini, itulah SQ atau call call bu, itulah dengan SQ spiritual quotient. Ingat, bukan kal kalbu. Kalau kalbu apa? Anjing. Jadi kalau ibu dirayu oleh Pak Muazzam buah kalbuku. Ah, artinya buah anjingku. Ibu harus jawab guk guk guk. Gitu. Kok begitu mah? Sudah ngaji pak? Sudah ngaji sama Abi? Oh gitu. Kolbu, kol-kolah, kolbu. Ya, kolbu. Sekali lagi mengingatkan saja kol, kof. Harus dua titiknya. Satu akhirat, satu dunia. dunia. Ingat kepada Allah, ingat juga pada roh, Rasul. Urus badan, tetapi jangan lupa urus ha, hati. Sisi rambut, keramas rambutmu, tapi juga rohanimu. Gitu, dua. Allah Rasul. Ya. Kalau satu dunia saja atau akhirat saja bukan kof. Fa. Falbu, nggak ada falbu. Masih lumayan. Cilaka kalau sudah tidak ingat zikir, tidak sholawat, tidak ada Allah, tidak ada Rasul. Apa? Wow. Wow. Kalau tiap hari gak pernah zikir, gak pernah sholawat, wow, wow namanya. Bedanya binatang dengan manusia, apakah di hatimu ada Allah atau tidak? Itu saja. Apakah bedanya manusia dan binatang? Apakah hatimu isi dengan moral atau tidak? Apakah di hatimu benar atau tidak, amanah atau tidak, korupsi atau tidak? If you are corrupt, yes, you are the intellectual animal. Kalau Anda korupsi, Anda adalah binatang cerdas. Anda selingkuh, yes, Anda adalah binatang cerdas. Tidak takut EQ-nya mantap. Tidak marah, tidak takut. Selingkuh dosa. Saya itu orang selingkuh termasuk temannya saya setan. Ya, hati-hati Pak. Mending terbukalah dosa selingkuh. Kenapa sih? Karena lelaki yang baik, lelaki yang jujur terbuka. Jujurlah pada ibu. Mah, kata Abi juga, papa harus jujur. Papa sebetulnya <laughs> dosa ngomong, Pak. Mama juga belajar EQ. Mama tenang, sok. Sebentar tapi ya ke dapur dulu. Ngapain mah? Bawa golok sih <laughs> ya. jadi nggak jadi ya. Kalau kita sisa pada Allah, di hatinya ada Allah, nggak mungkin ber, nggak mungkin saja. Sebab itu perbaikilah SQ kita, SQ ini makanannya hanya dengan zi, zikir. Zikir itu adalah action. Menyebut nama Allah tetapi kelihatan eh, action. Perintah atau bukan zikir itu? Dari mana perintahnya? Ayo. Quran ayat berapa? Itulah ya, sudah lama kita nggak buka Quran. Zikir itu perintah wajib. Kalau kamu beriman zikirlah. Tadi saya baca tuh surat Isya waktu Isya. Jadi kalau menghafalkan ayat baca waktu so, sholat itu cepat itu. Ya, saya sudah <laughs> hafal karena sering dipakai bacaan so, sholat. Coba lihat surat Al-Ahzab ayat 40. Silakan dibaca al Azab. Siapa yang baca? Siapa yang baca? Siapa yang sudah siap? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Oh, bapak sudah di luar kepala Pak Qurannya, makanya nggak okay. Quran. Iya. Sudah di luar semua. Ayo baru dibilangin jangan jauh dari Quran. Eh, jadi begitu tiga-tiga dibaca. Al-Azab. Al-Azab. Al-Azab, silakan Ibu, siapa Bapak, siapa duluan? Baca. Al-Azab. Surat 33, 33. ayat 40 berapa tiga? Bismillahirrahmanirrahim. Musa 42 katanya Muhammad itu sekali bukanlah bapak dari seorang laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi dan Allah maha mengatur segala sesuatu oke okay. satu Hai orang yang beriman Berzikirlah dengan menyebut nama Allah zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang Okey. Dari ayyuhalladzina ya. amanu. Itu perintah. Coba baca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. wasabihuhu bukratahu wa asila Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyuhrizakum minaz zulumati ilan nur Ya yuhalladina anu Hei orang yang betul iman kepada Islam Pada Allah Uzkurullah Berzikirlah Jadi perin, perintah karena perintah jatuhnya wa wajib. Gitu, wajib, gak boleh tidak berzikir. Zikron kasiron sebanyak-banyaknya beberapa puluh saja. Wasabih bertasbihlah dan seterusnya. Jadi zikir itu wajib. Mulailah dengan zikir hati, bersihkan hati. Membersihkan hati biasanya zikirnya subha Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah, sucikanlah aku. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Ada empat kata yang diucapkannya mudah tapi berat timbangannya di akhirat. Subhanallah. Walhamdulillah. ولا إله إلا الله Allahu Akbar tapi hati kalbu kita bergetar subhanallah ya Allah sucikan aku aku ini kotor engkau tahu menangis karena bertambah dekat sama Allah besok mungkin ya kita mati nanti malam satu menit lagi Waktu bernapas nggak balik lagi? Kok tahu? Kok tahu? Kalau tahu, kenapa lidah kita sudah lama kering dari zikir? Kenapa kita masih minum juga? Kenapa masih selingkuh juga? Kenapa masih berbohong juga? Di mana pengetahuanmu? IQ kita tertutup oleh hawa nafsu. Fisik kita lelah sehingga jangankan sholat ambil wudhu males. Capek bekerja jangankan sholat. Zikir pun sudah lu lupa. Saya itu ngaji di sini dilatih. Diingatkan kembali. Masya Allah. Tampak wajahnya juga. Ya. Wajahnya orang yang berzikir itu senantiasa optimis. optimis. Wajahnya begini balance ke kanan 2 cm sini 2 cm balance so kalau tidak balance ngeledek jadi kalau ngadep orang tuh iya ini semuanya wadah lihat al basa wala tawala jangan engkau memalingkan muka wajah tap face to face senyum ini ada kasih sedikit oh ya oh oh Terus, terus, terus gimana gimana? Itu berarti ibu atentif. Sama. Tapi begitu di sini tiga, di sini satu, uh, uh, wah ngajak berantem. Indah Islam itu, senyum pun diatur dalam Islam. Bahkan senyum itu termasuk apa? Sodakoh. Tapi senyum yang balance, bukan tiga satu. Nih masih ada yang tiga satu kalau ketemu. Uh, Ya tiga satu nggak ikhlas. Ya, harus balance. Ya, dua-dua. Ya, kalau cablak tiga-tiga. Ya. Cablak itu namanya. Julia Robert, ya tiga-tiga. Ya. Jadi kelihatan orang yang cerdas spiritual dari wajahnya pun kelihatan. Karena zikir itu eh, action. Tindakan zikir itu. Apa artinya ibu subhanallah? tapi mulutmu kotor. Apa artinya la ilaha illallah tapi hatimu penuh dengan hasut dan dengki? Ya? Ada orang datang ke pengajian pakai blue jean, tidak pakai jil, jilbab. Hmm, tiga satu. Hmm, gak boleh tetap dua-dua. Ibu, Assalamualaikum, silakan. Ibu paling depan. Gak usah dikritik biar saja. Karena dia tidak tahu. Karena yang punya sorga siapa? Allah. Kita gak punya sorga, kita aja belum tentu masuk sorga. Ya kan? Sebab itu sama-sama jaga mulut. Penyakit kita ini mulut. Ingat, nggak laki nggak perempuan sama, ya sama. Ada laki-laki juga kayak perempuan. Eh kakak kakak kakak. Ya, eh. ya ampun itu uh, takut saya juga kan eh gini loh pak gini loh pak saya sebetulnya di Amerika sudah 20 tahun loh ya tapi saya tahu tapi masih begitu gitu kan Ya Allah, sudahlah ngerumpi itu berhenti baca Al-Hujurat ayat 10. Al-Hujurat. Ya yuhalladina amanu tadi buka sirat. Surat ke-49 Al-Hujurat itu. Surat ke-10 ya wahai orang yang beriman jauhilah dari prasangka. 10 atau 12 suka saya. Ya yuhaladina tanibu kasiron minazoni inna ba'da zonni ismun. Ayat 10 atau 12? 12. 12. Oke. Okay. Baca terjemahannya silakan 12. Eh hey, orang yang beriman jauhilah. orang kebanyakan dari prasangka sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dengan lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Oke dicatat itu Efek zikir itu menyebabkan hati kita bersih Pertama Jangan punya prasangka buruk terhadap sesama saudara Saudara kita Waspada boleh Tetapi mengucapkan kata-kata yang menyakitkan Itu nggak boleh Seorang muslim itu terpelihara hatinya dari mulutnya maka definisi muslim itu ialah orang yang menyebabkan orang lain selamat dari mulut dan tangannya. Itulah muslim. Jadi definisi muslim kata Rasulullah ialah muslim seorang yang menyebabkan orang lain selamat dari mulut dan tangannya. Jadi seorang muslim itu begitu. Hasil zikir itu kelihatan dari adab ahlaknya. Ya bicara lemah lembut. Ingat, barang siapa yang menceritakan, menggunjing sama dengan Draku, Dracula. Suk, itu Dracula tuh. Makan apa itu? Makan daging saudara, saudaranya. Oh, kalau Dracula darah ya? Itu kanibal, kanibal. Suka makan daging. Ya, jadi ibu-ibu, bapak ada yang suka kanibal? eh, kanibal makan dagingnya mungkin tidak, tapi makan simbol dagingnya iya. Lewat mana? Lewat mulut. Ya. Jadi please mulai hari ini kita bikin sedemikian rupa masjid kita ini menyebabkan orang senang datang. Bahkan kalau nggak datang, Assalamualaikum. Aduh, sudah lama nggak lihat. Uh, asik loh. Tadi Abi bilang begini begini. Eh, minggu depan gini gini gini. Ya, zikir hati berzikir, rumah berzikir. Rumah yang ada kaligrafinya itu teduh. Ibu kalau masuk rumah, rumah itu ada keris, ada menyan, ada batu cincin segede Ka'bah, ya. Kira-kira itu rumah siapa? Rumah dukun. Jadi eksterior, eksterior menunjukkan siapa dirinya. Interior menunjukkan siapa dirinya. Tapi kalau ibu masuk kaligrafi, ada kaligrafi, ada Quran, kira-kira apa tuh orang itu? Orang muslim. Saya itu dakwah, teduh. Makanya saya, Pak Edot, Pak Edot, saya sambil iseng melukis. Bikin kaligrafi. Kaligrafi agar rumah rumah ibu teduh. Makanya niatnya juga, ya Allah mudah-mudahan siapa yang beli lukisan ini, teduh hatinya. Barang siapa yang punya duit nggak beli, ya Allah kasih petunjuk. Kalau tidak dikasih petunjuk ya Allah keterlaluan. Gitu aja doanya. Ya, bayangkan saya sudah beli kanvas melukis belum nggak dibeli, zolim. Ya. Itu kampanye. Bukan ngasih tahu dakwah ya. Jadi ibu hiasi rumah dengan kaligrafi turunkan bintang film bintang film itu ya diganti dengan kali kaligrafi jauh-jauh daripada ke Indonesia naik FAR aja 10 juta belum tentu masuk imigrasinya ya jadi mahal sekali tuh lukisan ya dan murah lukisannya karena nggak boleh jual beli di masjid nanti ngomongnya di luar masjid harganya nggak boleh diomongin nanti jual beli di sini dosa di luar tanyanya ya nanti Uh, bagus-bagus ya, ya Allah. Subhanallah. Baik. Ibu sekalian, kita terus kembali lagi nanti ya karena sebentar lagi jam 10 ya. Waktu tadi tafsir kelamaan rupanya. Nanti kita balas lagi uh, zikir bab ketiga. Jadi zikir itu adalah sangat dianjurkan wajib, baik sendirian maupun berjamaah. Ingat kolektif zikir We all together, remembrance of Allah together is obligatory. Dianjurkan, diwajibkan. Bukan bid'ah itu. Ya, jadi banyak orang saya baca lagi hadis lagi, bahkan ada hadisnya barang siapa yang berzikir mengingatku ketika ramai, maka aku akan mengingat dia ketika dalam keramaian, yaitu di padang mahsyar. Ketika engkau sedang sendirian mengingat aku, maka aku akan ingat dia dalam keadaan sendirian. Ketika engkau sedang mengingatku dalam keadaan bahagia, maka akan kutambah-tambah kebahagiaannya. Jadi zikir. Ingat zikir. Salah satu zikir itu menggemarkan do, doa. Sebab itu doa at-tahrim ayat berapa? Masih ingat? Robbana atmim lana nurona Wafir lana innaka ala kulli sayin qadir. Itu the first prayer, the first invocation. Doa yang pertama itu itu. Karena itu doa taubatan nasuh. Nah, kemudian baru doa. Ingat, doanya Nabi Adam. Nabi Adam diusir, dipisahkan 40 tahun. Hawa di timur, Adam di barat. Maka saya dulu lagi mahasiswa bikin disertasi pura-puranya seminar. Saya bilang Adam tuh orang negro. Hawa kulit putih. Negro tambah putih keluar tujuh warna. Ada hijau, ada merah, ada belang dan sebagainya. Yang survive sekarang yang putih, kuning dan sebagainya itu teori antropologi. Eh, A sama Profesor Harsoyo saya. Ya, artinya bikin teori ilmiah kan boleh saja bikin teori. Ya. Adam diusir 40 tahun. Apa yang dilakukan? Bangsa Indonesia ini telah memakan buah koldi. Dirusaknya buah undang-undang. Dimakannya peraturan. Dirusaknya ketertiban. Dimakannya tidak disiplin. Diusir orang Indonesia. Jatuh. Jadi di sini juga gitu kalau umat Islam di LM makan buah kol dilanggar peraturan, dibikin apa bakal diusir sama Allah. Dipisahkan Adam dan Hawa 40 tahun. Tapi Allah Maha Pengasih. Makanya ada doa minta diampuni Allah, bertemu dengan kekasih, mudah banyak turunan, banyak rezeki. Kata itu doa itu. Doanya Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana Zalamna anfusana Wa illam taufilana Terus Wa tarhamna kunanna minal khasirin minal khasirin ya Allah aku telah berbuat dosa peraturan langgar, banyak berbohong zolamna antu sana seandainya kau tidak mengampuniku ya Allah tidak mencintai aku kemana aku mencari pengampunan Masya Allah doa ini indah sekali Nabi Adam berdoa Rabbana zolamna Hawa juga Robbana Zulam. Nggak sadar tiba-tiba sampai di Jabal Rahmah. Wah, kau sudah di atas. Kata Allah, kukabulkan doamu. Kuampunkan dosa-dosa. Ya Allah, 40 tahun nggak ketemu Hawa. Sebelum tanganmu turun, dia akan menghampirimu. Betul, belum lagi turun, terdengar suara. Rabbana Udah, Begitu turun, belecet dia turun. Gak apa belecet tuh bahasa apa belecet? Belecet turun. Ya, disitulah pertemuan dengan kekak. Makanya kalau ibu ingin cari jodoh, robana, zolamna, anfusana. Banyak dosa, robana, zolamna. Seperti Nabi Adam. 40 tahun gak ketemu. dipandang apa? Aro Arafah. Dilihat Hawa. Wih, di Padang Arafah. Ada. Woi, slow motionnya. Wih, alangkah bagusnya. Ya. Ada. Dam, dam, dam. Kan eho. Kebayangin tuh waktu itu ya. 40 tahun. Barangkali begitulah kalau sinetron ya. Bahagia. Sampai berjumpa ya Allah. Menari barangkali. Berputar-putar Hawa bernyanyi meka temehe he meka hahe Masya Allah Cintai ane Wah, Masya Allah Kenapa selama ini Robana Zolamna nggak pernah dihafalkan? Kenapa Robana Zolamna dibuang? Kenapa robana lama asing? Karena sudah lama kita tidak berzikir. Jadi zikir itu apa? Doanya dengan hati. Kalau perlu meneteskan air mata, dipaksa-paksa. Kenapa ada hadisnya? Ya Rasul, ya Muhammad, aku ini kasar. Gak bisa nangis. Karahta. Paksakan. Menangis, latih, basahkan. Karena lelah badan keringat yang keluar lelah hati air mata keluar. Kalau hati lelah tidak pernah dikeluarkan air mata, maka yang ada ialah stres, stroke. Kecil-kecilan ingat kalau mulai semut-semutan. Hati-hati itu. Aduh, semut sebelah kiri, biasa sebelah sini. Kenapa jam? Jantung. Boleh diperiksa. Ya. Kalau semutan seperti itu apa? Tahajud. Kemudian apa? Sujudnya yang lama. Dan doanya, Rabbana zolamna anfusana. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Tetapi sambil juga ke dok, ke dokter. Ya. So kalau tidak kan harus Ad-doa bila amal Doa tanpa amal Seperti busur tanpa panah Ibu berdoa saja hanya punya busur Gak bisa nembak dari jauh paling nggak balik dong kan gitu. Ngelempar nyatanya kalau palingnya enak tuh. Ya. Kalau hanya ikhtiar saja kakek doa punya panahnya doang. Jadi dua-duanya karomi bila amar ya. Jadi harus dua-duanya zikir. Istighfar perbanyak, doa perbanyak, rumah juga berzikir, ada kaligrafinya, ada sajadah terhampar. Ini promosi <laughs> lagi ya. Ada Quran, Masya Allah. Jadi rumah tuh bikin suasana ibu. Anak kita menjadi adem karena rumah juga hiasan seperti itu. Lagunya juga mungkin lagu-lagu eh, lagu dangdut ya sekali-sekali lah. Tapi yang paling banyak lagu-lagu nasyid ya, lagu-lagu yang mengingatkan pada Tuhanku Ampunkanlah segala dosa-dosaku. Tuhanku, maafkanlah segala kesalahanku. CD nomor satu karangan Toto Tasmara belum diproduksi. Ya, jadi belum diproduksi tergantung beliau ini ya mau produksi atau tidak nanti kita bikin ya jadi subhanallah itu semua hal yang bisa mengingat ingat pada Allah lakukan zikir tasbih digantung di mobil bukan hiasan ya hatimu sebanyak berputarnya tasbih sebanyak berputarnya mobil itulah Allah Allah Allah ya Jangan ini mata tasbih digantung Quran di depan sajadah tikar. Wah kayak toko muslim jalan aja. Tapi nongkrong di naik nightclub. Ya Allah malu kan? Oh rupanya bang toko muslim itu mah kan lagi mampir. Jadi semua hal yang melihat kepada Allah do it. Lakukan. Ya. Dan nanti minggu depan kita exercise. Ya, ibu bawa Quran, kita zikir, betul-betul tekun kita menangis ya Allah nangis gitu ya Allah ya Allah bersihkan hati insya Allah ibu punya penyakit bapak susah rezeki serahkan sama Allah Allah ya Allah Allah ya Allah nangis pak nangis sama Allah nangis lepaskan lelah dan lelah beban mental kita lewat air mata ya sujad dan wabukian. Ya, terharu dia, sungkur dia, sujud dia, menetes air matanya. Itulah hamba kekasih Allah. Selama ini kita sombong. Setelah itu kita doakan. Semoga kita minggu depan panjang umur, bisa menangis berjamaah kita rame-rame. Kita bisa berdoa sama Allah berame-rame, Mudah-mudahan. Baik Ibu, karena sudah malam, perut kita sudah lapar. Bismillah halal semua, gak usah ditanya lagi. Halal unit atau bukan nanti tambah pusing. Udah baca bismillah saja. Kadang-kadang lucu orang tuh sok alim, wah ini tidak halal tapi dia makan McDonald. Mac Mac eh Mac <laughs> Mac Mac Eh, nah salah keseleo. McDonald. Kalau kebanyakan jadi McDonald gitu. McDonald halal atau haram? Kalau halal kafir sih kan? KFC? Eh, KFC itu kafir sih kan kan? itu dipotongnya habis almarhum atau enggak? Enggak tahu kita ngomong halal ini tapi dia makan eh, itu halal nih tuh haram tapi makan KFC enggak konsekuen dong Ya, jadi makanya ada usah ditanya tena. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah masa di sini yang mencerdarai saudaranya. Ya. Pak Toto mau tanya Pak. Eh, ya. Tadi Bapak mengatakan minggu depan. Apakah Bapak minggu depan di sini atau tanggal 28? Jadi dua minggu lagi Pak. 28 minggu belakang atau depan ya? 28 tuh, 28 tuh. 28 dua minggu lagi dari ya, di depan kan di depan. Ya. Sama 28 itu ke depan. ini, Pak Edot, ini hari ini tanggal 14. Di atas 14 deh depan. Itu loh maksudnya kan itu. 7 depan. Misalnya 28 juga depan. Saya punya apa Soalnya nanti kalau saya ngundang lain Pak Di sini Pak apa nggak ada gitu Pak Insya Allah ada Pak Alhamdulillah Karena bab tiga praktek sih Zikir Jadi ibu jangan lagi ragu zikir ya Mau menangis, mau apa zikir Allah ya. Hiasi rumah dengan zikir Hiasi rumah dengan zikir Jangan sampai kita Lidah kita keluh Tidak biasa dengan berzikir Ya. Baik, tadi ada pertanyaan dari Pak Edot sebelum kita selesai. Ada Mr. X pernah ngomong sama istrinya yang Katolik bahwa dia is Islam. Disangkanya itu main-main. Makanya dikuburkan di keramasi. Di keramasi dibakar dong ya. Dibakar di Katolik bagaimana sikap ini sikap saya boleh ditanya mungkin saya salah karena ini sebuah kasus dimandiin nggak bisa karena jadi debu diucek-ucek jadi kopi nggak bisa ya kan kemudian disebut Islam ada saksinya nggak dia sahadat dan sholat oh istrinya saksi orang kafir harus du dua. Gitu loh. Jadi bagaimana sikap saya? Saya berpihak dia belum muslim. Ya. Karena hatta sehingga ada saksi yang muslim, yang amanah, yes saya bertanggung jawab. Sebetulnya dia sholat, sebetulnya muslim. Maka kalau dia memang betul muslim, biarkan yang sudah-sudah tapi kita boleh sholat go goib. Jadi yakinkan ada saksi betul dia seorang muslim. So kalau tidak, ya kita yang berdosa mendoakan orang kafir do dosa. Jadi yakinkan dulu untuk e, memantapkan seperti itu. Ya, makanya periksa suami kita. Periksa agamanya, bukan periksa Ya sudah, sudah diperiksa pak. Itu pak sudah tahu pak diperiksa. Ah, ibu juga kadang nggak periksa. Terima, ready for you saja semuanya juga ya. Siapa tahu kurapan panuan kan nggak tahu kita kan. Langsung langsung saja. Periksa akidahnya. Kalau perlu tuntut suami, pak sudah nikah 60 tahun kita. Papa nggak pernah dengar sholat, nggak pernah. Mama nggak ridho, ceraikan mama. Waduh. Ini 60 tahun nikah. 25 25 tahun dia nikah, sudah 60. Jadi sekarang berapa? 85 tahun. Bayangin. Wah, itu nenek jihadnya hebat. Ya, karena nenek mah sudah tidak lagi ingin dunia. dunia. Nenek mah dari mana-mana kalau nenek mah gue godok begini. Itu nenek tuh. Kalau laki lucu. Coba lihat. Saya lihat kakek-kakek umur 90 tahun ya masih kadek kieu. Iya. Anu kolot mah hulu dan di handap mah masih ngora. Aduh. Subhanallah. Ya. Jangan ya, jadi boleh-boleh. Jadi tuntut suami bu. Ya tentu tidak bilang ceraikan mama. Tanya sekali-kali. Siapa tahu dia sebenarnya ingin jadi imam, tapi malu. Sudah 80 tahun, hafalnya cuma ina atau ena. Ya. ya. Kun, gak apa-apa, gak apa-apa, papa, sok jadi imam. Aduh, subhanallah. Jadi, subhanallah. Bisa ibu nuntut suami? Ada gak suaminya di sini? Mana yang suaminya di sini? Tuntut, tuntut. Siapa lagi? Minta pada suami, Pak, jadi imam. Ya. Jangan sampai Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Bismillah minta saja supir bismillah. Bismillah. Ya, rupanya dia supir jadi bismillah. <laughs> Jangan marah, bisa ngomong di sini jadi imam pun sudah alhamdulillah. Pak, mohon maaf tadi Bapak salah bis malam. Jangan dimarahin. Paling subhanallah atau kalau ada yang salah imam, si ibu harus tepuk ya. Gitu aja. Misalnya imam salah, di belakang istri kita bertepuk. Ya, si suami jangan GR. Oh hebat eh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh tapi tambah GR ya. Berarti suaminya gak ngaji. Ya, berarti ada yang salah. Kalau suami, kalau di belakang lelaki, imam salah baca apa? Subhanallah. Sebab itu kalau ada orang sholat wajib, zikir itu sunnah di situ. Jangan keras-keras. Ya. So kalau subhanallah nanti imam bingung. Subhanallah, subhanallah. Apa subhan? Apa yang salah? Padahal di belakang itu lagi wirin. Ya. Jadi jangan keras-keras dalam hati karena tidak boleh mengalahkan yang so sholat. Kalau ibu tepuk satu kali, ya tidak perlu pakai gerakan. Cukup kalau teruskan saja sujud sahwi Nah, nanti kita pelajaran zikir yaitu sholat kita belajar zikir. Sekarang saya ingin eh, rumuskan ternyata zikir itu wa, wajib. Ayat Qurannya jelas Al-Ahzab 41 40 kita. Zikir itu dalam keadaan seperti apa? Ayo. Anytime duduk berdiri berbaring dia berzikir alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim dia berzikir anytime gak bisa berdiri lemas kaki ya Allah asam urat ya hambaku sayang duduklah itu hebatnya Islam duduk dia Ya Allah, bisul. Gak bisa duduk. Berbaring. Berbaring sesek ya Allah. Huh. Ya udah, jadi kubur. Susah. Kenapa sih banyak alasan? Duit. And tahu rasanya cabe? Didiskusikan atau digigit? Gigit. Nikmatnya agama, do it. Jangan didiskusikan. Ya, kerjakan. Nikmatnya tahajud, kerjakan. Sekarang jadi kerjakan, bohong. Ya, tahajud, diam-diam. Allahu Akbar. Zikir. Ya, Subhanallah, Astagfirullah. Ya, Astagfirullah, Astagfirullah tiga kali Kemudian baca solawat atau al-fatihah dulu, kemudian solawat, baru do doa. Astagfirullahaladzim. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan sekitar zikir. Kalau tidak ada, bubar dengan tertib, jangan berebut lihat lukisan saya. Biasa-biasa saja tenang. Harga di sana. Nah, di sini takut disebut jual beli ya, jadi di luar. Baik, sampai jumpa ilalikoma salama. Ada yang mau konsultasi khusus dengan saya, ya nanti kita ngobrol. Ya, karena itu serius barangkali nanti kita bicarakan dengan Pak Afat juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.